sampai di mana kemarin ya, Ikhwan? Hmm? I'rabul af'al, ya. Latihannya sudah ini. Hah? Kelas. Hah? Taca ini belum. Kala Syamsuddin belum. نعم خلاص نعم إعراب الأفعال sekarang kita ingin mengi'rab fi'il في قلم إخوان Yeah kita mengetahui bahwa fi'il itu ada berapa ya kawan? Ada namanya fi'il. Yang kedua namanya ah fi'il mudhari. Yang ketiga ada yang namanya fi'il amr. Kita sekarang ingin berbicara masalah i'rab. Kita sudah mengetahui bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua, ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Sebelum kita berbicara tentang mu'rab, kita harus tahu dulu ya, kita keluarkan dulu yang apa? yang tidak ada urusannya dengan permasalahan mu'raf. Nah, antum ya kalau kita ada pembahasan khusus, maka yang tidak termasuk dalam pembahasan itu kan harus disingkirkan. Paham? Agar enak itu kita menjelaskan enak. Ah, kita menjelaskan tentang adab-adab keluarga, yang hadir ada yang belum berkeluarga. Nah, minggir. Ukhruj. Nah, keluar dulu. Kalau sudah keluar baru kita jelaskan. Nah. Nah, sekarang demikian pula ini. Pembicaraan kita masalah i'rab, masalah mu'rab. Fi'il-fi'il yang di i'rab. Maka tentunya kita harus mengeluarkan yang tidak termasuk Cara i'rab itu sendiri. Nah, fi'il madhi ini termasuk yang harus di cancel apa dia apa namanya blacklist nah, iya kenapa karena semua fi'il madhi apa mabni nah ini enggak dibahas ini kemudian siapa lagi yang harus dikeluarkan Evan ini si fi'il amr ini juga harus di blacklist. Kenapa? Karena fil amr ikut-ikutan sama fil madhi. Mengikuti madhabnya. Mabni. Nah, Sehingga selesai. Enak kita bicaranya. Ya, jadi pembicaraan fi'il fi'il apa fi'il i'rab dalam hal fi'il ya itu kita membicarakan hanya dalam hal sebatas fi'il mudhari. Paham ikhwan? Nah, fi'il mudhari itu sendiri ya. Fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Paham ikhwan? Ada yang mu'rab dan ada pula yang yang mabni, ya. Asalnya fi'il mudhari itu ya mu'rab Asalnya fi'il mudhari adalah mu'rab. Selama tidak dicampuri dengan apa-apa, ya, maka dia mu'rab. dan pengakuan Ya, misalnya itu sama misalnya seorang anak. Asal anak itu fitrah, alal fitrah. Selama tidak di ya, campuri fitrahnya dengan penyimpangan, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au maka fi'il mudhari demikian pula. Ya. Asalnya dia mu'rab. Nah. Ada sebagian fi'il mudhari yang ikut-ikutan dengan fi'il yang lainnya karena dipengaruhi. Ya. Karena sudah mendapatkan pengaruh. Paham ya, Nah, nah disinilah kita ketika berbicara tentang mu'rab pada fi'il berarti pembicaraan kita hanya dalam batasan fi'il mudhari saja. At ada mu'rab dan ada pula mabni. Naam. Al-mu'rab ah, ini diulangi lagi definisinya. Yang dimaksud dengan mu'rab ma huwa ma taghayyara akhiruhu adalah yang bisa berubah-ubah akhirnya. Bisa babi dukhulil amil dengan sebab masuknya amil. Paham ya kawan? Jadi itulah yang disebut dengan mu'rab. Dia bisa berubah-ubah. Nah, contohnya misalnya apa? Ya jelisu. Apa fi'il madinya? Nah, ya jelisu. Dia terakhirnya. Ya. Ya fi'il mudhari' marfu, ya kan? Dengan dhamma. Apa dalil yang menunjukkan dia mu'rab? Sebabnya karena ketika dia dimasuki sesuatu, dia bisa berubah. Contohnya, ada lan yang membuat fi'il mudhari' mansub. Lan Lan ini namanya apa ikhwan? Harfu nafin huruf yang menafikan artinya tidak wa a, ah, nasbin yang menasobkan wa Stikbal sudah pintar semua rupanya menunjukkan Stikbal akan datang ketika dimasuki oleh yajlis apa dimasuki lan maka berubah ini menjadi apa lan yaja lisa yaja lisa dari dhamma ke fathah bisa berubah kan nah coba dimasuki lagi oleh lam lam lam ini namanya harfu nafi karena artinya tidak wah, jazmin menjazmkan wah, qalbin kenapa dinamakan qalbin karena merubah makna fi'il mudhari menjadi makna madhi merubah makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi karena lam ini Ya, kalau ada kata setelah lam, pastikan itu adalah itu adalah ah, Apa? ah, Apa yang jauh kayak itu? Coba yang berani. Apa? Nah, keliru kan? Nah, kalau ada kata setelah lam pastikan itu adalah fi'il mudhari. Ya. Semua kata setelah lam. Kenapa? Lam ini tidak bisa masuk ke madhi, tidak bisa masuk ke fi'il. Dia pasti masuk ke fi'il mudhari. Tapi ketika dia masuk ke fi'il mudhari, maknanya bermakna fi'il madhi. Namanya apa? Harfu kalbin karena kalbin artinya berubah merubah makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi. Dinamakan qalbi. Nah, ketika dimasuki lam itu masuk ke yajlisu. Jadi apa? Karena dia menjazmkan jazmnya dengan sukun. Ya. Lam yajlis. Lam yajlis. Nah. Dan sini atau bisa lihat perubahan ya jelisa menjadi jadi ya jelis menunjukkan bahwa ini adalah ah mu'rab. Naam. Misal yang lain yaktubu lan yaktuba lam yaktub ya jelisu lan ya yajlisa lam ya yajlis yaqra'u lan yaqra'a lam yaqra' yadribu masukkan lan lam yakul na'am yarji'u Ahmad لم يرجع يذهب ذهب ذهب آه أتي ذهب Zahaba. Hmm. Masukkan. Tak bisa ya akhi karena fiilnya fiil mardi. Nah, <laughs> Naam. Jadi yang masuk itu hanya fiil mubarak Naam. Nah Antum ya ikhwan. Ya. Nah ini asalnya fi'il mudhari. Asal dari fi'il mudhari. PR. Cari lima lam dan lam di dalam Al-Quran. Ya. Cari lima lam dan lima lam di dalam Al-Quran. Insya Allah besok anak periksa. Insya Allah. <laughs> ah. Insya Allah. Ah. Lam dan lan. Ya, ini untuk melatih antum mengenal fi'il-fi'il mudhari'. Kemudian setelah itu kita memasuki fi'il mudhari' yang mabni. Naam. Lahuna subhanakallahumma hamdika.